لا الرجل الحمد لله أسرى رسوله بالهدى ودين الحق لكل ورسول كله وكفى بلا شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بكل الله صلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Al-Ikhwan Rahimani wa Rahimahullah Kita lanjut Masih di bab rojak Hadis selanjutnya Qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa anhu qala Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ja'ala Allah rahmatan mi'ata juz'in فامسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق أتتك أداء أتتك أدابة خابرها أن ولي خشية أن تلتبه وفي رواية إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بيت الجن والإنس والبهائم والهوائم والهوام وبما يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الكعب الوحش على والدها وأخر الله تسعة وتسعين رحمة يرحم إلى عباده يوم القيامة متفق على عليه Nah, kita lihat sampai uh, atau kita saudara sekalian. Kalau Muslim Aidan min riwayat Ismail Sulman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmat fa minha rahmatun يترحم بها الخالق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة سباق ما بين السماء والأرض في بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها بعث الوالدة على والدها والوحش والوحش الخير وأمها على الأرض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة نعم Dari Abu Hurairah juga, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Yakul ja'alallahu rahmat, Allah taala menjadikan rahmatnya itu mi'ata jubjin, menjadi seratus bagian. Allah taala memiliki seratus bagian rahmat. Farsaka ka'indahu tis'atan wa tis'in. Maka Allah masih menahan di sisinya yang 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah dan Allah turunkan di bumi ini satu nikmat saja, satu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat satu saja di bumi ini. Famin dari juz'i dari satu nikmat itu atau satu rahmat itu saling tarahul, saling rahmat merahmati di antara makhluk. Karena rahmat Allah, makhluk saling rahmat merahmati sampai binatang itu mengangkat kakinya jadi anaknya anak khawatir untuk uh, karena khawatir agar jangan menginjaknya. Ini satu bentuk rahmat yang Allah berikan sampai binatang pun tidak berani menginjak anaknya atau ketika menginjak diangkatlah kakinya agar tidak menginjak anaknya. Ini bentuk satu rahmat yang Allah berikan di bumi ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan semuanya Allah swt memiliki seratus rahmat. Allah turunkan dari itu satu rahmat saja di antara manusia dan jin dan juga binatang-binatang dan juga para serangga yang dengan rahmat yang satu itu mereka saling lemah lembut yang dengan satu rahmat itu mereka saling apa merahmati yang dengan rahmat itu pula mereka saling uh, dengan rahmat itu pula binatang buat ya tidak berbuat-buat kepada anak-anaknya dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan rahmatkan itu semua kepada hamba yang nanti di hari kiamat. Allah masih simpan yang 99 rahmat biha yang dengan rahmat tadi Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Jadi hamba-hamba yang beriman saja. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah Taala memiliki seratus rahmat di antara rahmatnya, di antara satu rahmatnya, saja saling rahmat di antara makhluk. Yang 99 Allah masih tahan nanti akan diberikan dia yaumil Dalam riwayat yang lain, Inna Allah Ta'ala khalaqa yama khalaqa samawati wal ini antara rahmat. Sungguhnya Allah SWT menciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Seratus rahmat. Semula rahmat, satu rahmat saja memenuhi antara langit dan bumi. Satu rahmat saja sudah memenuhi langit dan bumi. Dan Allah menjadikan dengan rahmat tadi, eh, dengannya di bumi, satu rahmat saja. Yang dengan itu saling lemah lembut. Orang tua dengan anaknya. Binatang buas dengan anaknya. Burung dengan burung yang lainnya. Faidah kana yang qiyamah. Maka nanti pada hari kiamat. di hari rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan yaitu yang masih tertahan 99 rahmat. Gak bisa dibayangkan. Gak bisa digambarkan bagaimana 99 yang masih ditahan itu. Yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pemberian itu hanya kepada hamba-hamba yang beriman saja. Nanti dia menulisnya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan di sana gak bisa digambarkan oleh apapun. -apa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada nama tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kata dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang menyejukkan pandangan mereka nanti di hari kiamat di surga Allah. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu. Karena Imam Allah Subhanahu wa taala masih rahasiakan bagaimana hakikat kenikmatan yang hakiki di surga nanti. Satu jiwa pun tidak ada yang telah mengetahuinya. Jaza bima yang ya'malun sebagai balasan apa yang mereka telah amalkan. Ini hadisnya sangat ber, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga jelas sekali di dalam hadis ini faedah yang bisa dipetik darinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan pada hati-hati hamba. Ya, gitu, dari ciptaannya, dari hal makhluknya. Dan kebaikan yang Allah turunkan kepada mereka itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada mereka dan setiap bagian ya satu bagian saja yang Allah berikan itu Allah bentangkan kepada hamba-hamba yang beriman ya yang Allah Subhanahu wa taala masih simpan ya yang tertimpa itu nanti Allah berikan bentangkan semua kepada hamba-hamba yang beriman di hari kiamat maka ini merupakan a'damur raja wal bisyarah lil mu'minin harapan yang sangat agung dan kabar gembira bagi orang beriman di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka 99 nikmat rahmat. Maka apabila satu rahmat saja yang Allah turunkan di muka bumi dan langit ini sudah mencukupi seluruh makhluk. Ya. Maka bagaimana nanti? Maka ifami'atu rahmat yaumal qiyam. Maka bagaimana kalau satu rahmat atau 99 rahmat yang Allah masih tahan yang nanti Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman Ya, ini tentu bisyarah dan harapan yang sangat besar bagi kita ya kuat. Dan kita bisa mendapatkan 99 yang masih Allah tahan di akhirat yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman nanti. Nah, hadis selanjutnya wa an ani eh, wa anhu anim ani nabi sallallahu alaihi wasallam bima yahki wa bima yahki rabbi tabaraka wa ta'ala قال أذنب أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر ذنبا فيأخذ بذنبي ثم دعا ثم عاد فأذنب فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بذنبي ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بذنبي قد غفرت لأبي فليفعل ما شاء متفق عليه Dari Abu Hurairah juga Nabi berkata, ketika Rasulullah menghikayatkan tentang Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman hambaku telah berbuat satu dosa maka dia berkata ya Allah ampunilah dosaku Faqala Allah mengatakan wa taala maka Allah berfirman hambaku telah berbuat dosa Fa'alima analah rabban yakfiru dzanba tapi dia mengetahui bahwa di sana ada kalau dia memiliki Rob yang Rob itu mengampuni dosanya. Dan Rob itu bisa menuntut dosanya, menuntut dosa hambanya. Dia bisa mengampuni, juga bisa menyiksanya. Tuma ada, kemudian hamba tadi mengulangi lagi berbuat dosa. Dan dia bertobat lagi. Rabbi firni dan di ya Allah, ampunilah dosaku. Apalah Allah tabaraka wa ta'ala telah berbuat dosa hamba hambaku dengan satu dosa. Tapi dia juga mengetahui bahwa baginya memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menuntut dosa. Tapi dia mengulang lagi berbuat dosa. Faqala ayu rabbi firli dhanbi. Setelah berbuat dosa lagi, minta taubat lagi, bertobat lagi, mohon ampun lagi kepada Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban. ku telah berbuat dosa dan dia mengetahui baginya memiliki rahmat yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Kemudian Allah mengatakan qad ghafartu li abdi falyafal ma syaa. Sungguh aku telah ampuni hamba-hamba atau hambaku dari dosanya dari apa yang mereka lakukan. Ini pintar ya, wah kayaknya menuntut seorang untuk berbuat dosa berulang-ulang ya. Tapi ini bukan seperti itu maksudnya. Kita akan jelaskan, eh, kita akan baca bagaimana penjelasan si tentang hadis tadi. <clears throat> Di situ faidah yang bisa dipetik azimu qadlillahi wa rahmati ala ibadih Madamu ya'tagiduna anna rabbahum biyadi maqalihim إن شاء غفر وإن شاء عقب هذا يدل على فضل التوحيد ولذلك أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. Di situ menunjukkan tentang keagungan karunia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Selagi, ya, selagi mereka masih meyakini bahwa roh mereka di tangannya digantungkan segalanya dan Allah memiliki kekuasaan untuk mengampuni kalau Allah inginkan ampunan dan Allah menyiksa kalau Allah ingin menyiksa. jadi hamba akan mengakui. Dia punya Allah yang bisa mengampuni, dia juga bisa menyiksa. Ya. Maka itu menunjukkan luasnya ampunan Allah dan rahmatnya. Fadilah dari Allah dan rahmatnya kepada hamba. Selagi hamba itu masih meyakini rohnya, Ya. Itu punya wewenang, punya kekuatan untuk menyiksa dan mengampuni. Wahada yadulu al-fadli tauhid. Maka hal ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ketika seorang punya tauhid, ya, kalau dia berbuat dosa dan kemaksiatan, dia tidak lepas dari benda akidah ini. Mesti si orang yang bertauhid tadi masih punya keyakinan bahwa apa yang diperbuat dari dosa itu Allah hak untuk mengampuni dan Allah punya hak untuk menyiksanya. Ini salah satu keutamaan tauhid. Walidhalika akhrajahu al-Bukhari fi kitab tauhid bin sahihihi. Oleh karenanya Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di kitab Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Kitab Sahih beliau. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada taubat as-sahiha tukassiru dzanb. Bahwa taubat yang sahih, taubat yang benar itu menghapuskan dosa. Walaupun diulang-ulang. Saya kan? Asal dia taubatnya sungguh-sungguh. Kalau seorang berbuat dosa, Kemudian dia bertobat tapi dalam hatinya ingin mengulang lagi. Ini namanya belum belum tobat yang sungguh Tobatnya sungguh-sungguh. Dia benar-benar tobat karena Tuhan. Tapi kemudian dia tergelincir lagi. Dosa lagi. Dia tobat lagi. Tobat sungguh-sungguh lagi. Tidak ada tidak sebanyak keinginan ingin mengulang lagi. Tapi namanya manusia. Tergelincir lagi. Maka seperti itu Allah SWT mengampuni hamba-hamba itu. Nah, ini karena luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba. Ya. Di sana kalau orang berbuat maksiat dengan hadis ini, nah, nanti berbuat maksiat lagi. Kalau sudah ada kehendak itu, ini namanya tobatnya nggak nggak nasuha. Tapi yang dimaksud di sini tobatnya nasuha. Kemudian dia mengulang lagi perbuatan dosa itu atau dia berbuat berbuat dosa di dosa yang lainnya. Kalau taubat yang benar itu menghapuskan dosa tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Apa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha ya dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa oke okay. jami'an semua. Tanpa kecuali. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yughfira ankum sayi'atikum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, taubatlah kalian dengan sungguh-sungguh sungguh taubatan nasuha. Asa kepada sebatan kepada Allah adalah sesuatu yang pasti. Mesti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ayat yang lain, Allah juga berfirman, "Ila man taba wa amana wa amila amalan shalihan, fa yubadilullahu zai'atin hasan. Kecuali bagi hamba-hambaku yang bertaubat, kemudian dia beriman dan beramal yang salih, maka mereka itulah orang-orang yang kami ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini juga berlaku umum. Allah juga berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsaru. Wa aslimu wa anibu kembalilah kalian bertobatlah kalian kepada Allah serahkanlah diri kalian sebelum datang siksa kepada kalian. kali kalian tidak Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya yang menunjukkan bagaimana Allah menerima taubat semuanya. Maka taubat yang sahih itu mesti mengukurkan dosa-dosa hamba tersebut. Cuma perlu diketahui bahwa kepoliman terbagi menjadi tiga. Ada zulmun la yukfar, zulmun yukfar, dan zulmun la yukrafu. Ada kezaliman karena Nabi yang tidak diampuni. Kedoliman yang pertama, kedoliman yang dari diampuni maksudnya kedoliman antara hamba dengan Allah dalam berbuat kesyirikan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Maksudnya tidak mengampuni kalau hambanya mati di atas kesyirikan. Tidak diampuni maksudnya kalau hamba mati mati masih di atas kesyirikannya boleh bertobat. Ini tidak diampuni. Adapun kalau bertobat diampuni juga tanpa kecuali. Jadi ayat itu berlaku bagi orang yang mati belum bertobat. Seperti ayat yang lain, Inna Allah la yakfiru ayyusyaka bihi wa yakfiru maduna duna dzalika Ini berlaku ayat untuk orang-orang yang mati di atas kecirikannya dan belum bertobat. Dan orang yang mati dengan dosa-dosa selain syirik dan belum bertobat. Ini ayatnya maksudnya begitu. Dosa-dosa selain syirik. Kalau dia mati belum bertobat, maka dia sahkan masyiah. Dia di bawah kehendak Allah. Allah bisa menyiksanya, Allah bisa mengampuninya. Ini dosa saya belum sempat bertobat. Adapun kesyirikan tanpa kecuali kalau dia tidak bertobat langsung disiksa, tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ini ayat berlaku bagi orang-orang yang mati belum sempat bertobat. Adapun kalau dia bertobat sebelum matinya, sebesar apapun dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Sebab taubat yang sahih yukaffiru dzunub, mengampuni dosa-dosa, mengukurkan dosa-dosa semuanya tanpa berbunyi. Bahkan dalam hadis kursi Allah berfirman, "Ya benar Adam, Lau ataitani bi ardi fataya, Humna lakitani lam tusiku bi syai'a, la ataituka bi turabiha al-maghfiratan." Wahai bani Adam, jikalau kau datang dengan membawa sepuluh dosa dan kesalahan, ya, tapi kamu bertemu denganku tidak dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka sungguh aku akan katakan pula kepada kalian sepenuh bumi pula ampunan, ya. Sepenuh bumi pula ampunan. Nah, yang ketiga, wal mukmin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mensifat, mensifati hati mereka dengan taubat ya. Kemudian wa ya'malu bi ahdi rabbih dan mereka menangan-nangankan harapan dan ampunan dari Allah. Kemudian wa yubadir ila salati a'mal qalb dan dia bersegera untuk berbuat amal yang saleh. Yes. Sifatnya apa kata Allah? Eh, kata si orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mensifatkan hatinya dengan taubat. Ya, dia bersihkan hatinya dengan banyak-banyak bertobat dan kemudian bersihkan hatinya dengan harapan-harapan ampunan dan maaf dari Allah. Jangan sampai hari orang bertobat, tapi hatinya bertolak belakang. Kira-kira ampuni saya tidak ini. Allah kira-kira ampuni seperti ini, namanya seudah. Maka tidak demikian. Orang yang beriman, dia sifatkan hatinya dengan penuh dengan taubat. Kemudian dia berangan-angan akan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa al dan dia segera kepada berbuat amal yang soleh, mengiringi dengan amal yang soleh. Sebab apa hadirin? Dosa itu gugur dengan beberapa amalan. Satu, dengan istighfar. Allah gugurkan dosa melalui istighfar hamba. Kalau Allah beriman kepada Al-Quran di dalam di dalam hadis sufinya, "Fastaghfiruni aghfir ya. Allah katakan, "Fastaghfiruni aghfir lakum." kepada aku. aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Juga kaumnya Nuh ketika Nabi Nuh menyuruh kaumnya yang berbuat melampaui batas disuruh beristighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun beristighfarlahkan kepada Rabb kalian. Innahu kana sesungguhnya dia Allah itu ghaffar, sangat maha pengampun. Kapan Allah turunkan ampunan? Istighfaru, kalau mereka beristighfar. Baru Allah turunkan ampunan. Maka salah satu pengukur dosa adalah istighfar. Adalah seorang membaca istighfar. Astagfirullahalazim atau Allahumma ini astaghfiruk. Allahumma ini astaghfiruk atau astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini adalah mengukurkan dosa. Yang kedua, dosa kufur dengan taubat. Tadi sudah kita jelaskan ayat-ayatnya. Tuhu Allah jami'an. Tuhu Allah taubat nasuha. nasuhah. ini adalah menggurkan dosa. Cuma taubat ada ada syarat-syaratnya ya. Taubat terdiri dari lima syarat. Taubat itu akan diterima oleh Allah kalau terpenuhi lima syarat. Yaitu kalau antara hamba dengan Allah dosanya harus terpenuhi lima syarat. Kalau antara hamba dengan hamba harus terpenuhi enam syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Orang bertobat harus ikhlas. Dia yang menurunkan hatinya hatinya yang ingin tobat kepada Allah. Tidak ada tendensi, tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada intimidasi atau tidak ada eh, perasaan-perasaan uh, dari manusia yang lainnya. Tapi betul-betul dia tobat dari hatinya. Ini harus terpenuhi syarat pertama ikhlas di dalam bertobat. Ya. Yang kedua, dia harus meninggalkan apa yang dia bermaksiat dan dia bertobat kepada Allah. Dan juga meninggalkan dosa yang dia ingin bertobat daripadanya. Ketiga, dia menadam, dia menyesali. Sebab penyesalan itu sebagai tanda kejujuran dia bertobat. Yang keempat adalah dia berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa ini. Yang kelima, tobat itu dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat dan nyawa di tenggorokan. Sebab itu dua perkara yang Allah tutup tobat. Rasulullah berkata, Inna Allah Yakbalu tawbata abdin ma lam yughargir. Sungguh Allah menerima taubat hamba selagi roh belum ditenggorokan. Ya, selagi roh belum ditenggorokan. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bilail liyasuba mutin nahar. Wa yabsutu bin nahar liyasuba mutiran hatta tasriba syamsu bi masribiha. Sungguh Allah petangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima sahabat hamba yang berbuat dosa di waktu malam. Batasnya apa? Hatta takriba syamsu min magbiha. Sampai tenggelamnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Ini tutup eh, yang tertutupnya allah. Itu syarat ke lima. Kalau orang itu dosa antara hamba dengan Allah harus terpenuhi lima syarat tadi. Adapun kalau dosa antara hamba dengan hamba tambah satu lagi lima syarat tadi dan tambah lagi dia harus minta maaf kalau itu berupa apa pelanggaran berupa harta yang diambil tanpa hak, ya dia kembalikan hartanya dengan apa yang diambil. Kalau berupa ya, pelanggaran penghormatan, pernah menjanji, mengaji, ya dia minta dihalalkan. Dia minta di, dihalalkan atau yang lain. Ini kalau itu antara hamba dengan hamba lebih berat, ya. lebih sulit. Kemudian yang ketiga amal soleh. Amal soleh ini adalah menggugurkan dosa. Rasulullah berkata, As-salawatul ham, Jumat ila Jumat, Ramadhan ila Ramadhan, kafiratul lima bainahuma. Lima bainahunna, ila jasadi within kabair. Kalau lima waktu, Jumat satu, Jumat yang lainnya, Ramadhan satu, Ramadhan yang lainnya, semuanya itu penghapus dosa dan kesalahan. Terlagi dia meninggalkan dosa dan kesalahan. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih pula, ya, tidaklah seorang hamba berwudu dari rumahnya dengan wudu yang sempurna Kemudian dia langkahkan kaki-kakinya ke masjid. Ya. Satu sepak ilan masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Maka langkah kaki-kakinya itu yang kanan menunjukkan derajat dia, yang kiri menunjukkan dosa-dosa. Ya. Dan juga yang lainnya. Ya, seperti apa amal-amal soleh yang lainnya. Umrah. Al-umrah ilal umrah. Bukan perilaku lima bainahuma. Al-hajju al-mabrur. Laisa lahu jaza'un ilal jannah. Umrah satu, umrah yang lainnya. Itu semua penghapus dosa. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya. Juga Allah beriman dalam ayat, wal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu membuat pergi kejelekan. Maka seorang muslim dalam senantiasa disamping banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepadanya dan banyak beramal yang saleh. Amal soleh itu luas. Bisa antara hamba dengan Allah, bisa hamba dengan hamba. Sebab kata al-hasanat ada alnya. Al-hasanat Maksudnya apa? Asanas itu al istiqro al-jinsi. Al yang menenggelamkan segala jenis kebaikan. Dari segala kebaikan apapun itu menggugurkan dosa. Baik kebaikan antara hamba dengan Allah, memberikan kewajiban menjauhi larangan, antara kebaikan antara hamba dengan Allah. Khususnya dalam masalah sadaqah. Khususnya dalam bersadaqah. Ya, karena sadaqah itu ada hadis khusus. Dalam hadis khusus, bahwa sadaqah itu kata Rasulullah Tutiful, ya, menghilangkan dosa, menggurkan dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan Maka orang-orang harus cinta dengan sedekah yang memberi sesuatu yang dia bisa berikan kepada saudaranya apapun yang bisa diberikan dari kemampuan dia memberi harus dibiasakan akhlak demikian karena sedekah itu menggurkan dosa-dosa kalau anda perhatikan dalam Al-Quran dan hadis, terlalu banyak ayat-ayat berkaitan demikian ya. apa? apa apabila kalian memberi dan bertakwa wa apa wasaqa wa tadaqa bil husna kasana yasiru lil islam ada orang-orang yang suka memberi dan bertakwa dan kemudian dia benarkan janji Allah maka Allah akan berikan jalan-jalan orang yang bersedekah yang rajin sedekah akan diberikan jalan-jalan sebab gini ya karena tiap dengar kata sedekah langsung Angan-angan kita terjun kepada orang-orang kaya saja. Salah. Ini adalah yang salah. Sedekah itu milik kita semua, ya Pak. Sedekah milik kita semua. Kita bisa semua mengamalkan. Bukankah Allah telah beriman dalam Al-Quran? Besari wil maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu uiddat lil Allah beriman, segeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan itu kepada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Ditafsirkan di ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa sarra'i. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bisa berinfak di kala lapang, sarra di kala dar. Susah lapang dan sempit. Terlalu bisa bersaudara. Ya. Kalau sementara ini kita hanya bisa bersedekah kepada keluarga kita, itu kan juga sudah. Ya. Apa nggak bisa nggak gaji gajinya kan apa? Makanya salah. Makanya saya ingatkan ya, ya kali kita memberikan makan atau minum atau apapun berbahan nafkah kepada istri kita, niatkan terus. Hadirkan niat kalau kita sedang bersedekah. Ya. Itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah kepada keluarga kita. Jangan punya tujuan lain. Sedekahnya sama istrinya banyak, tapi hanya apa? Ada tujuan lain. yang boleh nikah lagi. Dilebihkan kok ini tumben banyak sekali. Ternyata punya tujuan lain dia. Lebihkan sedekahnya. Ternyata ada tujuan lain, tujuan ini. Ini semua adalah hal yang akan sia-sia. Dalam kita niatkan Biasa kan kita memberikan belajar kepada keluarga kita niatkan karena kita menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya, inna kalan tuntiqan nahabadan tabtagi dia wajah Allah ila ujibta 'alaiha hatta la taj'alu fi imra'at ya. Tidaklah seorang hamba, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya kecuali dengan niatkan dia niatkan ingin mencari wajah Allah ila ujibta 'alaiha kecuali dia diberi pahala atasnya sampai apa yang dimasukkan ke mulut istrinya. Ini sedekah harta. Kita sedekah berupa amalah. Amalah. Seorang suami membantu urusan keluarganya. Itulah amalia yang bernilai sedekah. Sebab seorang suami itu nanya sendiri. Baik sudah kerja sudah. Kerjaan rumah tangga bukan urusan saya. Urusan anak bukan urusan saya. Yang penting saya kerja. Masuk pagi pulang sore. Setelah itu saya istirahat. Saya capek ada urusan rumah itu urusan kamu semua. Ini seperti hal yang sangat salah. Pikirannya membantu urusan istri itu tidak berpahala. Bukankah Rasulullah pernah berkata di dalam hadis, "Inna manakmalu imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum hiyarukum linisa'idin." Perhatikan hadis ini. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa katakan orang yang paling baik akhlaknya. Ya, perhatikan. Dan orang baik orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya kepada nisa'i istri mereka. Ya. Terus mau ditafsirkan apa ini hadis? Ya. Tentu segala kebaikan kita untuk istri kita itu sebagai bukti indahnya akhlak kita maka perbaikilah dulu urusan keluarga kita, muamalah kita dengan perbaiki dulu bagaimana muamalah kita dengan istri kita. Muamalah dalam dengan nafkah, muamalah dalam berbicara, dan beramalih dan lain-lainnya. Kalau kita ingin disebut oleh Arabi orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ya, Sebab kalau berbuat baik dengan orang lain itu lebih mudah ya, lebih gampang. Satu, karena tidak setiap hari ketemu, ya. Tapi kalau istri setiap hari ketemu dengan segala kekurangan yang kita ketahui, dengan segala kelemahan yang kita ketahui. Tapi di bersamaan dengan itu kita masih terus berbuat baik kepada mereka. Maka itu tanpa kejuran dia, kesungguhan akhlaknya. Rasulullah juga berkata, "Kafa bin mar'i isman an yudayyi man yakub." Cukuplah seorang hamba dikatakan dosa kalau dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungan makanya ditelantarkan ilmunya, ditelantarkan amalia, ditelantarkan akan lainnya Ya. Orang mukmin sebutkan dalam ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf Dan hendaklah kalian pergauli istri kalian, keluarga kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Quran juga mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pembimbingnya, penegaknya para wanita. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan kamu dari api neraka. Pelihara mereka dari api neraka. Jangan biarkan mereka beramal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Jangan biarkan mereka berbuat berkata yang menyebabkan mereka masuk neraka. Cegah dari itu sebagai bukti kecintaan kita kepada keluarga kita. Tu antusakum wa ahlikum Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Hadis lagi yang menunjukkan Jadi dengan kesimpulannya bahwa segala kebaikan kita untuk keluarga adalah sedekah bagi kita semua. Baik sedekah amaliyahnya, sedekah perbuatannya atau sedekah dengan materi atau finansial itu semua dinilai oleh Allah sebagai bentuk sedekah orang suami kepada istri. Nah, Nah, kemudian setelah itu eh, keempat yang sudah kita jelaskan ya, untuk menghapuskan dosa yaitu dengan memperbanyak memperbanyak sedekah. Sedekah itu akan menghijab dari api neraka. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis apa eh, wattaqun walau disik kita sebutkan. Takulah oleh kalian dengan neraka walaupun usaha kalian agar kalian bisa selamat dari neraka kita tamra. Engkau bersedekah dengan separuh biji kurma. Ya, Sebutkan sedekah karena sedekah itu hijab dari api neraka. Dan dalam khutbah-khutbah itu beliau, khutbah fitri atau idul adha, dia beliau berkhutbah, beliau mendatangi para wanita, kemudian menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Nah, kita katakan tafadatna, tafadatna, tafadatna, wahai para wanita. Banyaklah kalian bersedekah, banyaklah kalian bersedekah, banyaklah kalian bersedekah. Karena sedekah akan menghijab dari api neraka. Akan menjauhkan dari api neraka. Nah, ini aku telah mendengar kisahnya Seorang ahli ibadah yang beribadah 70 tahun di gunung itu. Dia beribadah 70 tahun di gunung. 70 tahun di gunung beribadah sendiri di rumah ini. Dekatkan diri kepada Allah. Dan dia turun dari gunung, keluar dari gunung. Karena musibah dia akan jatuh ke dalam perzinaan dengan seorang wanita. Dia zina dengan seorang wanita. Semalam dia berzina dengan wanita. Kemudian si orang tadi merasa menyesal. Seolah-olah ibadahnya yang 70 tahun itu gugur dengan satu zina sehari. Seolah-olah 70 tahun yang dia beribadah itu nggak ada artinya dibandingkan dengan zinanya semalam saja. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Tapi dia nggak kembali ke gunung. Dia bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Di saat itu ada seorang pendeta yang sedang berbagi-bagi roti dan bersedekah. Dan dia termasuk orang yang dapat sedekah roti dari pendeta itu. Setelah itu, habis sedekah roti yang disedekahkan, masih ada orang miskin yang belum kebagian, tapi roti sudah habis di tangan pendeta. Kemudian orang yang sobat tadi yang dapat roti juga dalam keadaan dia lapar, maka dia ngalah, dia berikan rotinya disedekahkan kepada orang miskin yang belum dapat tadi. Dengan sedekah sepotong roti itu Allah gugurkan dosa zina. Ibadah 70 tahun sehari semalam Allah olah nggak bisa mengikis dosa zinanya. Tapi sedekah sepotong roti kepada orang miskin Allah gugurkan dosa zinanya. Subhanallah, di keutamaan bersalaf. Maka ikhwan nafillah, saya mengingatkan kepada kita semua. Adalah dibudayakan dengan bersalafah. Ya, khususnya perhatikan teman-teman kita, mana kekurangan. perlu dibantu, dibantu. Kalau dia nggak bisa membantu langsung, dia bisa rekomendasikan kepada yang lainnya. Dia minta bantu orang lain agar membantu saudaranya. Ini sifat orang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ba'dum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, satu dengan yang lainnya. Menjadi penolong kepada sebagian yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Manis atau amin kum an yanfa'a au fal yaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Al-mu'min akhul muslim. Orang beriman saudara mukmin yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara mukmin di antara kalian. Sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Allah fi Al abdi, ma kana al Abdi fi Al akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Ini budaya yang sangat indah yang ada para salafus saleh akan darah kita ya menuju ke sana menjadi orang yang saling ta'awun di antara kita. Ta'awun al birri wa taqwa. Ta'awun al birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian Ia atas kebaikan dan ketakwaan. Maka dengan demikian itu semua amal-amalnya yang bisa mengumpulkan. Yang terakhir amalan yang berdosa adalah apa as indal musibah atau as indal bala yaitu sabar ketika datang ujian dan bala. Sebab besarnya bala adalah besarnya ujian. Eh, besarnya bala adalah besarnya dosa yang dikuburkan. Semakin besar bala itu, semakin besar pula dosa yang kita dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa Semuanya. Bala yang paling kecil sampai yang paling besar semua menggugurkan dosa. Tanpa kecuali. Sebab so, Nabi kita mengatakan, ya ma yusibul muslima min nafsin wala wasabin wala hamin wala hamin wala ghammin hatta syaukatu yushabuha illa kafarallahu biha min khatayahu. dalam menimpa pada diri orang yang beriman mulai dari perkara kelelahan kata Nabi. dalam menimpa pada orang beriman kecapean mereka, kelelahan mereka, kesakitan mereka, kesedihan mereka, kekhawatiran mereka, kegundah gulaan mereka sampai kata Nabi sampai terkena duri musibah yang paling ringan cuma kena duri kecil ya Musibah yang paling ringan, tapi kata Nabi, illa kafarallahu biya min khatayahu. Melainkan itu semua menjadi kafarat pengukur dosa dan kesalahannya. Maka langkah yang kelima agar dosa kita diampuni Allah adalah sabar ketika kena balas dan musibah. Ya. Rasul juga mengatakan, ya la ma apa la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minat bi alihi wa malihi wa irzihi hatta yang fil ardi wa ma'alihi terus menerus balak musibah menimpa orang-orang yang beriman diuji dengan keluarganya, hartanya sampai ter, apa eh, sampai seorang mukmin berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa apapun karena musibah dan balak yang menimpa mereka diterima dengan kesabaran syukur dan dosa. Bahkan Allah swt mencintai hamba dengan diberikan ujian bagi kita. Nabi kita mengatakan, "Wa may bi khairan yusibhu kata Kata Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hamba, Yusuf minhu. Allah akan timpakan ujian kepada hamba tadi. Yang kemudian hamba itu bersabar dari ujian itu, maka Allah kumpulkan dosa-dosanya. Sebagai cinta hamba Allah kepada hambanya. Wa mayyuridillahu bi khairan Yusuf minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, kebaikan, kebaikan, Allah akan timpakan musibah dengan mereka. Itulah amalan-amalan yang semua bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Istighfar, bertaubat, beramal yang soleh, ya, antara Allah dengan hamba dengan Allah atau hamba dengan hamba. Kemudian berbanyak sedekah dan yang kelima adalah dengan sabar ketika kena musibah. Itu semua adalah amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan dosa kita. Satu kali lagi, tinggal 10 menit. 10 menit, kalau cukup. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي نفسي بيده لو لم تظلموا la Allah bikum wa la jaa'a fi qaumin yadnibu fastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahu Rawahu Naam, rawahu Muslim fi sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulan tutnihu, seandainya manusia tidak berbuat dosa, seandainya manusia kalian tidak berbuat dosa, kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan binasakan kalian. Allah akan binasakan kalian, maksudnya kemudian Allah Allah akan datangkan satu kaum yang kaum itu berbuat dosa. Kemudian fastaghfirullah, kemudian setelah berbuat dosa, kaum itu beristighfar kepada Allah. Banyak firullah maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini juga jangan salah paham. Ini misalkan kalau begitu eh, kata beliau, laisa fil hadis tahrif ala fi'il maksiat. Ini hadis bukan memberikan hasungan atau dorongan untuk berbuat maksiat. Walakin fihi tabshir bil maghfirah wa izalatil hijjatil khawf wal ya's fi nufusi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu yanfiruna ila al-jabal ila al-jibal wa yahtajiruna al-hayata wa na'imiha min shiddati khawfihi. Fakana dzalika tumainatun wa raja'un li wa maghfiratih. Ini hadis bukan menghasung kita untuk berbuat dosa dan maksiat akan tapi di jalannya ada sebesir bil maghfirah ada penghabaran gembira dengan datangnya ampunan dan hilangnya ketakutan yang sangat keputusasaan yang ada pada para sahabat waktu itu di mana mereka ingin lari ke gunung dan ingin uzbah dari kehidupan ya ingin karena takut berbuat dosa ingin lari ke gunung dan ingin uzrah meninggalkan kehidupan dengan segala kenikmatannya. segala punya. uzrah ya. Tinggalkan dunia semuanya dengan berbagai kenikmatan. Ya. Ini asalnya. Maka Allah turunkan uh, melalui hadis ini. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hadis ini maksudnya adalah Allah menghantung hambanya berbuat dosa. Tidak. Tapi ini kisahnya adalah para sahabat yang karena takutnya dari dosa, jika takut sekali dengan dosa, sampai-sampai tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka, mereka ingin pergi ke gunung, uzrah meninggalkan dunia dengan berbagai kenikmatannya, min jadi khaufihim, karena sangat besarnya takut mereka. Ya, dari pakana nina tumaninatun, maka dengan demikian Allah menjadi tenang dengan hadis tersebut ya. dengan hadis tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalau hamba itu mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tidak dengan disalahpahami, ini sekali seolah-olah menghancurkan hamba dosa ini yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa